Ya. Umat di dalam Islam ada dua. Ummatul da'wah dan ummatul ijabah. Kalau yang dimaksud dengan ummat menyelesaikan segala persoalan ummat secara keseluruhan Maka yang pertama adalah ummatud da'wah. Umat yang terkena atau telah sampai dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Karena Islam bukan hanya menyelesaikan permasalahan di dalam tetapi di luar secara umum dan secara khusus secara umum umat manusia yang berada di luar Islam ini ummatud da'wah apa persoalan besar yang ada pada mereka jawabnya adalah kekufuran kekufuran kesyirikan kebatilan dan kesesatan dan dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Mereka telah melakukan maksiat yang besar kepada Rabbul Alamin. Rabbus samawati wal ard. Rabbul arshil azim. Ini masalah yang terbesar yang ada pada mereka. Mereka kekufuran mereka. Mereka telah melakukan kesyirikan kepada pencipta mereka Allah Azza wa Jal. Maka menyelesaikan persoalan mereka dengan mendakwakan mereka, mengajak mereka kepada Islam, melakukan jihad ilmiah. Oleh karena itu, رسول الله صلى الله عليه وسلم pernah bersabda عن ابي هريره رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار dari Abi Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Tidak seorang pun dari umat ini yaitu Yahudi dan Nasrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Yahudi dan Nasrani ummat yakni ummatud da'wah yang telah mendengar kerasulanku, kedatanganku, dakwaku. Kemudian dia mati dan tetap dia tidak beriman kepada kerasulanku melainkan dia termasuk penghuni neraka. Rawahu Muslim dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Ini hadis yang azim, hadis yang agung, hadis yang besar, hadis dakwah kepada umat selain umat Islam. Jadi kepada ummatud da'wah. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik beliau langsung yang mendakwakan dengan perantara risalah, tulisan-tulisan beliau, surat-surat beliau yang beliau kirim kepada raja-raja di dunia ini atau beliau mengutus sebagian sahabatnya untuk berdakwah menyebarkan Islam, menyampaikan Al-Qur'anul Karim. Seperti Muadz bin Jabal diutus ke Yaman untuk mengajak ahlul kitab Yahudi dan Nasara masuk ke dalam Islam. Atau beliau membuat satu maslahah perdamaian dengan orang-orang di luar Islam untuk tujuan ad ilallah. Ini salah satu as-siyasa Dan ini telah saya terangkan dalam kitab saya insyaallah taala yang akan terbit beberapa waktu lagi atau politik dalam Islam atau as-siyasa tentang kisah perjanjian Hudaibiyah insyaallah taala bisa dibaca di situ bagaimana asyasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan dakwah Islam. Berarti dapat kita simpulkan ada tiga macam cara yang beliau lakukan. Pertama, beliau mengutus sebagian sahabat untuk berdakwah kepada ahli kitab berdakwah kepada orang-orang di luar Islam. Ini demi menyelesaikan permasalahan umat. Karena selama umat melakukan kekufuran, selama umat manusia melakukan kekufuran dan kesyirikan, akan terjadi kerusakan yang besar di permukaan bumi ini. Barangkali kita masih ingat hadis Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu yang diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman mendatangi ahlul kitab berdakwah mengajak mereka la ilaha illallah kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah at-tauhid yang kedua cara yang kedua beliau langsung yang berdakwah dengan cara seperti beliau menulis surat kepada mulukud dunia raja-raja dunia mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Di antaranya beliau pernah menulis surat kepada Kaisar Heraklius. Sebuah surat yang sangat tegas dakwah beliau kepada seorang raja kaisar yang sangat terkenal dan memiliki kekuasaan yang besar sekali. Dan surat yang singkat itu menunjukkan kefasihan beliau dan kekuatan hujah beliau. Di dalamnya ada tergib dan terhib. Kabar gembira dan peringatan بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم العريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله fa in tawallaw faqulu syahadu bi selesai yang artinya Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad hamba Allah dan rasulnya kepada pembesar bangsa Rum Hiraklah sejahtera selamatlah atas orang yang mengikuti hidayah. Amma ba'du. Maka sesungguhnya aku mengajakmu kepada seruan Islam. Islamlah engkau, pasti engkau akan selamat. Dan Allah akan memberikan ganjaran kepadamu dua kali lipat. Akan tetapi, kalau engkau menolak, engkau berpaling, maka engkau akan menanggung dosa al-arisiyin, dosa rakyatmu, dosa pengikutmu. Kemudian beliau membacakan ayat Al-Quran. Wahai ahli kitab dan seterusnya. Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Mari kepada kalimat yang satu antara kami dan kamu. Alla na'budu ilallah. Wa tidak ada yang kita ibadati kecuali Allah semata. Dan kita tidak mensyirikatkannya. Dan janganlah sebagian kita mengangkat sebagian yang lain arbaban min dunillah sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Karena tokoh-tokoh agama di kalangan ahlul kitab dan pendeta-pendeta mereka, ahli ibadah mereka diangkat sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Jika kamu berpaling, saksikan bahwa kami ini orang-orang Islam. Ketika dibacakan surat yang mulia ini, sebagian pembesar bangsa Rom mengkritik, membantah. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan nama beliau, Mim Muhammadin keponakan Heraklius yang ada di situ membantah. yakni dengan mengatakan bahwa orang ini tidak sopan. Kenapa dia memulai dengan namanya? Bukan dengan nama Heraklius. Oleh karena itu ulama memberikan satu faedah menulis surat Ar-Risalah dimulai dengan menyebut nama penulis terlebih dahulu. Min fulan ila fulan Kritikan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut Malik tapi ila azimir Rum bukan ila malikir Rum bukan kepada raja Romawi kenapa ulama mengatakan bahwa dalam hukum Islam kerajaannya ma'zul disingkirkan bihukmil Islam tetapi Heraklius sangat ta'zimnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menghormati beliau, menghormati suratnya tidak mendengar kritikan itu. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan ila Herakla azimir Rum kepada pembesar bangsa Rum dihormati sesuai dengan kedudukannya karena Heraklius memang pembesar ia pembesar untuk apa ta'liful qulub untuk menarik hati Heraklius demi kemaslahatan untuk mencapai tujuan maslahat yang lebih besar lagi. Apa? Islamnya Heraklius ini. Sampainya dakwah Islam, diterimanya surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tegaknya hujjah kepada mereka. Ila Herakl azim Rum. Kemudian diperintah oleh beliau, aslim taslam. Islamlah engkau, pasti engkau akan selamat. Sesuai dengan nama Islam itu sendiri yang memberikan keselamatan kepada manusia. Maka manusia yang tidak memeluk Islam, orang-orang di luar Islam, maka tidak akan selamat dunia dan akhirat mereka. Karena itu menyelesaikan permasalahan mereka ad-da'wah, mengajak mereka masuk Islam. Aslim taslam. Islam engkau selamat. Kemudian diulang lagi, aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Islamlah engkau, pasti Allah akan memberikan ganjaran kepadamu dua kali. Dalam riwayat yang lain, aslimnya diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslim aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Dua riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya di beberapa tempat dan juga Al-Imam Muslim jadi aslim taslam. Aslim wa fi riwayatin aslim aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Islam, Islam. Sebagian ulama mengatakan antara Islam yang pertama berbeda dengan Islam yang kedua. Islam yang pertama duhul masuknya dia ke dalam agama Islam. Aslim perintah Islam yang kedua adalah masuk ke dalam Islam secara kafah keseluruhan sebagaimana Rabbuna perintahkan يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة Aslim, aslim, yu'tikallahu ajraka marratain. Allah akan memberikan kepadamu ganjaran dua kali lipat. Ulama mengatakan, di sini ada dua kemungkinan. Pertama, dua kali lipat karena dia beriman kepada nabinya, juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan yang kedua, kalau dia masuk Islam, maka pengikutnya, rakyatnya pun akan ikut masuk Islam. Maka dia memperoleh ganjaran masuk Islam dan ganjaran orang yang mengikuti dia. Karena itu Nabi SAW mengatakan, Yu'tikallahu ajraka merotai." Ini merupakan kabar gembira. Yang Nabi sampaikan kepada seorang kafir. Salah satu pemimpin kafir pemimpin kekufuran di dunia pada saat itu. Kemudian diperingati oleh beliau yang merupakan ancaman yang keras. Fa in maka jika engkau menolak, engkau berpaling dari dakwah Islam dan engkau tidak mau masuk Islam dan ini hak dia. Tidak dipaksa. La ikraha fid din. Tetapi ada risikonya. Fa inna 'alaika ismal arisiyin. Maka sesungguhnya engkau akan menanggung dosa rakyatmu. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala di kitabnya Fathul Bari mengatakan di sini ada kalimat yang hilang yaitu dosamu fa inna 'alaika ma'a ismika ismal arisiyin maka engkau akan menanggung dosamu bersama dosa-dosa rakyatmu selain dosamu juga engkau akan menanggung dosa rakyatmu apakah perkataan ini tidak bertentangan dengan firman Allah wala taziru waziratu wizra ukhra seorang tidak akan menanggung dosa orang lain jawabnya tidak karena Heraklius sebagai raja, seolah-olah beliau sebagai penghalang. Kalau dia tidak mau masuk Islam, maka dia menghalangi rakyatnya untuk masuk Islam. Yang kedua, rakyatnya taklid kepada dia, mengikutinya. Apa kata dia? Kalau dia Islam, rakyatnya Islam. Kalau dia tidak Islam, rakyatnya tidak Islam. Yani mukallidun, itu Allah Subhanahu wa taala terangkan masyarakat orang-orang kufar itu dua. Pemimpinnya dan mukallidnya. Tidak ada yang ketiga. Dua saja. Pemimpinnya, penyerunya, dai tokohnya dan mukallidnya. Mukallid adalah satu kebodohan. Karena itu tidak dibenarkan dalam Islam taklid. Karena Islam mendasari segala sesuatu bila ilmi dengan ilmu. Selesai, kemudian Rasulullah SAW membawakan ayat Al-Quran. Ya ahlal kitab. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Yani tauhid. La ilaha illallah. Sebagian ulama mengeluarkan hukum dari surat Rasulullah SAW kepada Heraklius dan beliau membawakan ayat ya ahlal kitab yakni orang yang masuk ke dalam agama ahli kitab Yahudi atau Nasara meskipun dia bukan dari Bani Israel meskipun dia bukan keturunan orang yang menganut agama ahlul kitab maka tetap dia dikatakan ahlul kitab karena Heraklius bukan Bani Israel, bukan orang Yahudi, tapi bangsa Rom. Rasulullah SAW ketika menulis surat kepada Heraklius, beliau membawakan ayat, Ya ahlal kitab. Ini menunjukkan orang yang masuk ke dalam agama Yahudi dan Kristen, dia ahli kitab. Baik dia orang Bani Israel atau bangsa Rom, orang Amerika, orang Inggris, orang Cina, orang Indonesia, ahlul kitab. Yang hukumnya berlaku pada pernikahan dan sembelihan mereka. Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawaim bain. Begitu Rasulullah SAW langsung berdakwah. Ulama berselisih. Apakah Heraklius jadi masuk Islam atau tidak? Kalau dia masuk Islam, apakah dia terang-terangan masuk Islam atau dia sembunyikan keimanannya? Apakah dia Islam dengan menyembunyikan keimanannya atau tidak? Pendapat yang lebih kuat, dia memilih kekufuran, memilih dunia, mempertahankan kekuasaannya, demi kekuasaannya dia tinggalkan al-Islam. Tetapi ada yang menarik dari kisah Heraklius ini. Yakni dia memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan surat beliau sehingga surat itu tersimpan turun temurun di keturunan beliau. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menghancurkan keturunannya dan kerajaannya. Berbeda dengan Majusi, Parsi, Kisra. Ketika datang surat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam langsung dirobek-robek. Langsung dirobek-robek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar kerajaannya Allah robek-robek, sejenak hancur Persia, Majusi. Berbeda dengan Heraklius. Dia bertahap kehancurannya hanya karena memuliakan surat Nabi yang mulia, Allah balas tetap di dunia ini. Bagaimana dengan orang yang beriman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mencintai beliau, menyanjung beliau, ittiba kepada beliau, mengikuti sunnah beliau, tentu Allah lebih muliakan lagi dunianya dan akhiratnya. Ini kisah yang sangat menarik sekali dan pelajaran yang sangat tinggi bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan setiap orang yang memusuhi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan akan binasakan dia, binasakan orangnya, hancurkan namanya, hancurkan kerajaannya. Fa inna syani'aka huwal abtar. Maka sesungguhnya orang yang membencimu, memusuhimu, huwal abtar, dia yang akan terputus, terputus kehidupannya, terputus namanya di dunia ini. Ditulis dengan tinta hitam. Fa inna syani'aka huwal abtar. Demikian juga orang yang memusuhi sunnah, tidak berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan binasa. Kalau dia menolak setelah sampai kepadanya, kalau dia menentangnya, kalau dia memilih jalan yang lain daripada jalan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, Lihat Heraklius, ulama mengatakan dalam mensyarahkan hadis yang mulia ini dalam kisah tentang Heraklius bersama Rasulullah SAW surat Rasulullah SAW kepada Heraklius. Surat yang mulia itu tetap disimpan sampai keturunan-keturunan sekian, tetap ada. Dimuliakan. Heraklius memesan pada anak ini surat yang mulia, simpan baik-baik. Ini orang yang tidak beriman kepada beliau. Tapi Allah Maha Adil. Allah akan balas kebaikan orang yang berbuat kebaikan, mukmin atau kafir, sebagaimana telah sabit dari sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Orang kafir yang berbuat kebaikan di dunia akan dibalas di dunia ini. Orang mukmin dunia dan akhirat dibalas. Dari hadis yang mulia ini kita memperoleh pelajaran yang sangat tinggi, penyebaran dakwah Islam khususnya pada zaman kita sekarang ini di mana Islam telah dituduh dengan berbagai macam tuduhan bersama kelemahan kaum muslimin, kelemahan dalam agamanya, kelemahan dalam dunianya. Perlunya menyebarkan Islam, mendakwahkan Islam, mengajak manusia masuk dalam Islam. Ini jihad yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala di kitabnya Zadul Ma'ad bagian eh, hajjun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil maghazi kalau tidak salah petunjuk hidayah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang jihad beliau menjelaskan maratib martabat jihad salah satunya adalah jihad dengan hujjah dengan bayan dengan tabligh, dengan Al-Qur'an. Jihadnya al-anbiya wal mursalin. Apa jihad Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya? Yang dia tinggal bersama kaumnya selama 950 tahun dengan saif tidak, dengan pedang, dengan senjata tidak, dengan hujjah, dengan bayan. Demikian juga jihadnya Al-Anbiya wal Mursalin Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam awal pertama jihad Rasulullah SAW di Mekah 13 tahun dengan hujjah burhan dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim bukan dengan senjata. Ini pas sekali, cocok sekali pada zaman ini. Kebangkitan kaum muslimin secara ilmiah dengan hujahnya. Amma perang jihad dengan saif terpecah-pecah kaum muslimin. Ini harus diselesaikan dulu problemnya umat ini. Lemah dan seterusnya tapi jihad dengan hujjah, dengan burhan, dengan ayat Al-Qur'anul Karim. Ini Islam. Tidak ada satupun manusia sanggup melawan hujjah yang datang dari Rabbil Alamin. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Allah sering mengulang-ulang kalimat ini. Qul katakan kepada mereka, hatu burhanakum. Berikan burhan kamu. Dalil hujjah kamu. Bahwa kamu menolak Islam ini mendustakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak percaya kepada yaumul akhir. Berikan burhan in kuntum sadiqin. Jadi perang-perang ilmiah, jihad-jihad ilmiah mendakwakan menyebarkan Islam. Pemimpin mempergunakan kekuasaannya untuk mengajak pemimpin-pemimpin kufur mengenal Islam, masuk ke dalam Islam, memperlihatkan Islam. Dan begitu seterusnya. Dan ini cara yang ketiga yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat ridwanullah alaihim jami'an terjadinya perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriyah setelah perang terus-menerus yang sangat melelahkan bagi orang-orang kufar itu sendiri sehingga Rasulullah SAW berkata kepada mereka bahwa pemimpin-pemimpin itu telah melemahkan rakyatnya, telah melemahkan kaumnya sendiri dengan perang terus-menerus. Dan dengan perang terus-menerus, kurang sampai dakwah Islam kepada manusia di Jaziratul Arab. Tapi kalau ada perdamaian, akan datang masalah yang lebih besar. yakni penyebaran dakwah Islam ke seluruh pelosok Jaziratul Arab pada waktu itu karena adanya gencetan senjata selama 10 tahun. Walaupun akhirnya dibatalkan sendiri oleh orang-orang kufar Quraisy. Walaupun zahirnya isi perjanjian itu seolah-olah menyudutkan, mengurangi hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat sehingga sebagian sahabat tidak tahu apa hikmah di balik itu tampillah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa hikmah di balik ini? Perlu dicatat di sini bahwa Umar bin Khattab bukan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika ditulis perjanjian Hudaybiyah, semua sahabat bertanya-tanya kecuali satu, As-Siddiqul Akbar, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka kalau dituduh Umar oleh orang Syiah, orang Syiah menuduh Umar, maka dia harus juga menuduh Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib masuk orang yang bertanya apa hikmah di balik ini. Sama seperti Umar. Hanya Umar yang mewakili mereka untuk bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kenapa kita buat perjanjian ini? Bukankah kita kuat? Kenapa tidak lawan dan terus terus terus? Tapi ini hikmah yang dalam seperti pertanyaan malaikat kepada Rabbul Alamin tentang hikmah di balik penciptaan Adam, penciptaan manusia. Yang manusia sifatnya menumpahkan darah dan membuat kerusakan di muka bumi ini. Bukan malaikat protes kepada Allah sebagaimana sering tersebar diceramahkan oleh sebagian ikhwan kita. Tidak. Tapi bertanya tentang hikmah di balik ini. Apa hikmah dari perjanjian Hudaybiyah ini? Bukankah engkau menjanjikan kepada kami bahwa kami akan masuk Masjidil Haram? Dijawab oleh Rasulullah SAW. Apakah saya katakan tahun ini bahwa kita akan masuk? Tidak. Lafaznya umum. Kita akan masuk saja. Rasulullah SAW tidak mengatakan tahun ini kita akan masuk. Allah menginginkan maslahah yang sangat besar bagi Islam dan umat Islam. Yang waktu itu tidak diketahui oleh para sahabat. Dari sini kita mendapat pelajaran yang sangat tinggi mendahului wahyu dari akal dan perasaan kita. Ilmu terlebih dahulu, wahyu terlebih dahulu. Dan seorang tidak bisa semata-mata mengandalkan keberaniannya, tidak tanpa ilmu. Semangat-semangat saja tidak cukup, berani-berani saja tidak cukup tanpa ilmu. Ini yang dimaksud dengan asyasa asyara'iyah. Terjadi kesepakatan perjanjian, damai, gencetan senjata, tenanglah Hijaz, Jazirah Arab, tidak ada peperangan. Maka apabila tidak ada peperangan, kedua belah pihak pun bebas saling masuk, yang satu masuk ke negeri yang satu, yang satu masuk ke negeri yang lain begitu. Yang kaum muslimin di Madinah bisa berkunjung ke Mekah kapan waktu saja. Demikian juga masyarakat orang-orang kufar Quraisy berkunjung ke Madinah kapan waktu saja. Dia bisa melihat, mendengar langsung dari kaum muslimin. Dan kaum muslimin bisa mendakwahkan mereka. Oleh karena itu, ulama mengatakan setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah, maka banyaklah berbondong-bondong orang masuk Islam. Kenapa? Penyebaran dakwah yang dilakukan oleh para sahabat dan mereka duduk, duduk di mana saja. Mereka sampaikan Islam, bukan hanya sekedar dakwah, adanya jidal, dialog, berdebat dengan mereka itu luar biasa. Berbondong-bondong orang masuk ke dalam Islam. Ini hikmah dari perjanjian Hudaybiyah dan ada maslahah untuk penyebaran dakwah Islamiyah. Itu siasah Rasulullah alaihi salatu wassalam, wahyu min rabbil alamin. Masa sekarang sangat tepat sekali. Saat tidak ada peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kufar dan orang-orang kufar tidak tahu tentang Islam. Mereka menerima masukan tentang Islam yang sangat buruk sekali. Khususnya Islam yang ada di negeri kita ini. Maka saat sekarang tidak boleh kita sia-siakan waktu yang sangat berharga bagi kita. Untuk penyebaran dakwah Islam. Khususnya kepada orang-orang di luar Islam. Mereka tidak kenal Islam. Tetapi kita harus menyelesaikan problem kita dulu. Kalau tidak, Mana mungkin kita bisa mendakwahkan Islam padahal kita tidak kenal Islam? Kalau saudara ditanya, apa itu Islam? Terangkan kepada kami Islam. Bingung. Apa ya Islam? Bagaimana Islam mengatur hidup dan kehidupan manusia? Islam menyelesaikan segala persoalan yang ada pada manusia. Luar biasa Islam ini. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Kata Nabi sallallahu sebagaimana dicatat oleh Al-Imam ad darukutni di kitab sunannya. Islam sangat besar. Oleh karena itu kaum muslimin tidak berhajat dengan sesuatu. Karena Islam mengatur dunia mereka dan akhirat mereka. Katakan kepada saya apa yang tidak ada dalam Islam. Apa yang tidak diatur oleh Islam. Kalau saudara bertanya kepada agama di luar Islam. Terangkan kepada kami tentang dunia perekonomian. Enggak bisa jawab mereka. Ahlul kitabnya dan lainnya. Enggak bisa jawab. Bagaimana? Sistem perekonomian dalam agama kamu itu bagaimana? Bagaimana mengatur umat manusia hidup di dunia ini? Bagaimana mengatur masyarakat yang demikian besar? Bagaimana mengatur pemerintahan dan seterusnya? Gak ada. Memang tidak diatur. Jadi Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang didakwakan oleh para sahabat sangat agung sekali, sangat besar sekali. Sehingga orang-orang kufar betul-betul melihat Islam yang mulia. Islam agamanya al-anbiya wal mursalin. Agamanya Isa bin Maryam, agamanya Musa bin Imran alaihi wassalatu wassalam, agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam, agama seluruh al-anbiya wal mursalin. Luar biasa. Para sahabat mampu dan telah berhasil menjelaskan Islam kepada manusia dan penerapan amal Islamiyah pada diri keluarga dan masyarakat mereka. Pengamalan Islam yang merata tapi tidak berarti bahwa hilang sifat-sifat basyariah manusia yang ada pada mereka yang bisa salah karena tidak ada yang maksum kecuali Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam Kemudian kita lanjutkan Apa sebetulnya persoalan Yang sangat mendasar Pada umat ini Sebetulnya satu saja setelah kita melihat bagaimana Rasulullah SAW bersama para sahabat mengajak manusia untuk Islam, mengenal Islam, dan Islam tersebar luas. Dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an memang alim terhadap Islam, tahu tentang Islam. Berarti persoalan kita yang sangat mendasar bahwa kita tidak mengenal Islam secara utuh yang dibawa dan diamalkan dan didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mengenal secara benar ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oleh karena itu, furuknya bercabang pertama kejahilan, kebodohan terhadap din, dinul Islam. Sampai-sampai Al-Syekh Al-Imam Muhammad bin Salih Al-Uthaymin ta'ala mengatakan tidak bisa engkau bandingkan Islam dengan keadaan kaum muslimin pada hari ini. Karena Islam kaum muslimin pada hari ini telah mengerjakan perkara-perkara yang besar dan kalau seorang tinggal di salah satu negeri dari negeri-negeri Islam, seolah-olah dia tidak tinggal di negeri Islam. Di negerinya kaum muslimin. Negeri Islam. Terdengar azan berkumandang, ditegakkan salat jamaah dan salat Jumat. Ini syiar terbesar dari negeri Islam. Oleh karena itu Rasulullah SAW apabila ingin menyerang satu kaum, beliau tunggu sampai pagi. Terdengar azan atau tidak? Kalau tidak terdengar azan, beliau masuk menyerangnya. Kalau terdengar azan, berarti itu menunjukkan bilatnya negerinya negeri muslim. Dan hal yang seperti ini merata kecuali sedikit sebagian kaum muslimin yang saya maksud merata ketidakmengertian kurang paham terhadap Islam dalam hal-hal yang pokok bukan secara keseluruhan tidak la yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum Bertakwalah kepada Allah semampu kamu, tetapi haqqa tuqatih dengan takwa yang benar yakni ilmu yang tidak diberi uzur seseorang untuk mengatakan saya tidak tahu. Ini yang pokok-pokok di dalam Islam, yang sangat mendasar di dalam Islam. Dan ini merata tidak atau kurang diketahui, kurang dimengerti oleh kaum muslimin. Karena itu sering terjadi pelanggaran-pelanggaran besar. Yang kedua, tersebarnya dengan luas berbagai macam al-bid'ah. Bid'ah. Bid'ah dalam agama. Dan kesyirikan-kesyirikan. Baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Keyakinan-keyakinan yang batil. Yang ketiga, tampilnya orang-orang munafikun dengan bantahan-bantahan mereka, jidal mereka. Mereka memasukkan keraguan kepada kaum muslimin, tashkik. Mereka mengumandangkan dengan amat lantang wihdatul adyan, kesatuan agama. Sehingga salah seorang di antara mereka pernah mengatakan bahwa saya tidak ragu, tidak tidak segan, tidak kikuk. Tidak kikuk untuk mengatakan bahwa semua agama benar adanya pada porsinya masing-masing. Kemudian dirubah makna firman Allah, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Lihat, jidalnya orang-orang munafikun. Mereka mengatakan lagi bahwa Islam adalah agama dengan nilai generis, yakni yang yang bisa ada Islam itu pada semua agama. Islam ada di Kristen, Islam ada di Yahudi, Islam ada di Konghucu. Bahkan bisa jadi Islam ada di Marxisme. Islam ada di situ, nilai Islam. Demikian orang-orang munafikun memasukkan keraguan dan membuat lemah kaum muslimin terhadap Islam itu sendiri. Dibuat hancur Islam itu dan mereka dengan tulisannya, dengan seminar-seminarnya, dengan kitabnya dan seterusnya. Dan jihad kepada ini, kepada kelompok ini, Kata Imam Ibn Qayyim, lihat di kitab Zadul Ma'ad. Jihadnya orang-orang khusus dari umat ini. Karena jihad kepada orang-orang munafikun lebih sulit, lebih susah dari jihad kepada orang-orang kufar Tersebarnya kaum munafikun yang lebih banyak dari kaum munafikun yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih rusak keadaannya karena orang-orang munafikun pada zaman dahulu tetap sholat walaupun malas-malasan orang-orang munafikun pada zaman sekarang jelas-jelas tidak mau sholat ini kenyataan yang harus kita hadapi dan seorang itu harus hidup dengan kenyataan bukan hidup di luar kenyataannya tidak boleh kita hidup dalam dunia khayal dunia angan-angan yang boleh harap. Seorang muslim tidak boleh berangan-angan tanpa ada amal. Karena itu para ulama mengatakan sesat orang yang menunggu-nunggu kedatangan Isa bin Maryam yang telah pasti datangnya karena dia kabar dari wahyu dan kedatangan Mahdi yang sudah pasti tetapi dia tidak beramal untuk Islam dan kaum muslimin Sesat dikatakan oleh ulama. Di antara ulama yang mengatakan sesat Syekh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Bani rahimahullahu taala di awal-awal kitabnya silsilah al-hadis as-sahihah jilid 1 dan ulama-ulama yang lain Ini barangkali yang kompleks sekali dan itu kenyataan. Ketidakmengertian kita terhadap din. Tersebarnya berbagai macam bidah dan kesyirikan. Jidalnya orang-orang munafikun belum lagi kalau kita mau menambahi adalah tampilnya orang-orang yang tidak mengerti din di hadapan kaum muslimin lalu mengeluarkan fatwa-fatwa yang sesat dan menyesatkan. Ini permasalahan. Oleh karena itu sekarang kita pindah kepada pembicaraan yang ketiga. Bagaimana cara menyelesaikannya? Mengobatinya kan itu penyakit semua. Daun. Sekarang dawanya mana? Obatnya al-manhaj salaf. Satu-satunya. Karena manhaj salaf Islam itu sendiri. Jadi Islam yang hakiki. Yang Allah turunkan kepada hambanya dan Rasulnya yang mulia Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang Allah utus beliau untuk seluruh umat manusia Wa ma arsalnaka illa kafatan nas Islam yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Walaupun dari satu sisi sama dengan yang dibawa oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Apa itu manhaj? Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita dalam kitabnya yang mulia likullin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja likullin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja masing-masing dari kamu kami telah tetapkan kami telah berikan syir'atan wa minhajan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini sebagaimana dijelaskan oleh Imamul Mufassirin Ibnu Jarir At-Tabari kemudian Al-Imam Al-Hafiz Ibn Kathir bahwa pada masing-masing umat yang Allah utus Rasulnya kepada mereka Allah telah memberikan شرعة ومنهاجا أبا apa ومنهاجا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما bersama para tabi'in seperti Mujahid Ikrimah Sa'id bin Jubair Qatadah Al-Hasan Al-Basri dan lain-lain menafsirkan syir'atan sabilan minhajan sunnatan syir'atan sabilan jalan yakni syariat kalau syir'atan asy-syariah pada masing-masing umat ada syariatnya. Ketetapan-ketetapan Allah tabaraka wa taala. Perintah dan larangan. Dan ini menunjukkan bahwa syariat al-anbiya wal mursalin berbeda antara satu dengan yang lain. Walaupun mereka sama dari satu sisi, din yang satu, al-Islam karena Allah berfirman, "Inna dina 'inda Allahil Islam." Inna dina 'inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah hanyalah Islam. Bukan Yahudi atau Kristen. Menurut keyakinan kita. Inna dina 'inda Allahil Islam. Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah taala menafsirkan ayat yang mulia ini di beberapa kitabnya, di antaranya dalam kitab Al-Ubudiyah, kemudian dalam kitab ar raddu 'ala al-Mantiqiyyin dan beberapa kitab beliau, itu yang saya ingat. Bahwa lafaz inna ad-dina 'inda Allahil Islam am bentuknya umum untuk yang dahulu dan yang sekarang yakni para nabi yang dahulu dan sekarang, yakni Rasulullah SAW, itu agamanya satu, al-Islam, din. Nah, saya mau beri catatan sedikit. Bagaimana orang-orang munafikun pada zaman kita ini merubah ayat yang mulia ini. Tahriful kalim an mawadhi'ihi. Tahrif seperti perbuatan orang Yahudi dan Nasara kepada kitab mereka Taurat dan Injil dan merubah perkataan Syekhul Islam bin Taimiyah Jangan antum kira orang-orang munafikun tidak membawakan perkataan kaum orientalis tidak kecuali satu dua kalimat. Tapi dia bawakan perkataan a'immatus Sundah. Syekhul Islam bin Taimiyah, Al-Imam Ibn Al-Qayyim, Al-Hafiz Ibn Kathir, Al-Imam Al-Shatibi, dan lain-lain banyak sekali. Mereka mengatakan ini menunjukkan bahwa semua agama Islam. Kristen ya Islam. Itu dia mengatakan bahwa Islam ada di Kristen. Islam ada di Yahudi. Berbeda hanya namanya saja. Oleh karena itu, dia membawakan perkataan Syekhul Islam bin Taimiyah Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan bahwa lafaz ini bersifat umum untuk orang-orang yang terdahulu dan yang sekarang, untuk ahlul kitab dan untuk orang Islam sekarang ini. Lihat, merubah makna ayat Al-Qur'anul Karim di sebagian kitab mereka. Ya. Jadi makna Islam diterjemahkan secara lugoh penyerahan diri pasrah kepada Tuhan siapa saja yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan pasrah kepada Tuhan dia muslim baik dia Kristen Yahudi Konghucu Buddha Hindu agama kepercayaan lokal katanya dan seterusnya lihat Pandainya orang-orang munafikun bersilat lidah. Memutar pena dia. Merubah. Padahal yang dimaksud Syekhul Islam lain. Yang dimaksud ayat ini lain. Karena Islam din dalam hal ini telah ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah ditafsirkan Quran menafsirkan ayat Al-Qur'an yang lain. Oleh karena itu saya ingin menjelaskan satu kaidah yang sangat besar sekali tentang al alfadzul Quran wa sunnah. Lafaz-lafaz yang termaktub dalam Al-Quran dan sunnah yang sering kita ditipu, dipermainkan oleh orang-orang munafikun yang mempermainkan lafaz-lafaz dalam Al-Quran dan sunnah. Ketahuilah bahwa lafaz-lafaz dalam Al-Quran dan sunnah ada tiga macam lafaz dan nama-nama yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis ada tiga. Yang pertama telah dijelaskan oleh syarak, yakni oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa arti dan maksud dari lafaz tersebut. Contohnya seperti salat. Salat kalau kita kembalikan kepada lugah bahasa maka dia merupakan doa. Apakah orang yang berdoa telah sholat? Kalau ta'rif lugah seperti itu. Tapi karena lafaz as-salah dalam Al-Quran telah dijelaskan oleh Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam apa maknanya maka tidak boleh lagi dikembalikan kepada lugah bahasa. Barang siapa yang mengembalikan kepada bahasa dan dia meninggalkan tafsir dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam maka tidak diterima. Orang munafikun ini mengembalikan kepada bahasa ketika Nabi SAW telah menjelaskan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu kufur, apa itu nifak, apa itu salat, apa itu zakat, apa itu saum, apa itu haji. Ini lafaz-lafaz yang telah dijelaskan apa maksud dan artinya. Kalau saum menahan diri, apakah setiap orang yang telah menahan diri, misalnya dia menahan diri dari berbicara, dia dikatakan telah saum secara syar'i? Tidak, secara lugah iya. Ini permainan lafaz yang sedang berkembang sekarang. Lafaz Islam, lafaz iman. Yang kedua, lafaz yang kita ambil artinya secara bahasa tidak secara syar'i. Seperti asyam matahari, bintang, bulan, awan, langit, itu secara lugah. Yang ketiga, tidak diterangkan oleh syarak dan tidak diterangkan oleh bahasa, maka dipulangkan kepada uruf dan adat kebiasaan manusia seperti safar. Mana arti safar secara syar'i? Nabi SAW pernah menjelaskan bahwa safar itu seperti ini arti dan maksudnya tidak. Diserahkan kepada uruf. Pembahasan ini luas sekali. Saya ingin memberikan catatan di sini. Bahwa ayat yang mulia ini yang demikian tegas sekali. Inna din 'inda islam dirubah Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih. Al-anbiya'u potongan dari hadis sahih Bukhari Muslim. Al-anbiya'u ikhwatun li'allatin wa ummuhum syatta wa dinuhum wahid. Al-anbiya para nabi itu Ikhwatun li'allatin. Saudara sebapak. Ibunya berbeda. Satu bapak lain ibu. Dari Adam, Adam ke Nuh, Nuh ke Ibrahim, dari Ibrahim terus al-anbiya wal mursalim sampai dengan Isa bin Maryam dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Sebapak, satu bapak lain ibu. Saudara sebapak lain ibu. Al-Anbiya semuanya. Wa dinuhum wahid. Din mereka satu. Yang dimaksud la ilaha illallah. Tetapi syiratan, syariat berbeda antara satu dengan yang lain. Salah satu hukum misalnya pada zaman Musa haram pada zaman Muhammad alaihi wassalatu wassalam halal. Contohnya seperti ghanimah, harta rampasan perang. Pada umat yang terdahulu Allah haramkan harta rampasan perang al-ghanimah. Tapi pada umat ini Allah halalkan. Halal. Berbeda antara satu dengan yang lain. As-syariah. Tapi pokoknya dasarnya satu. At-tawahid. Tidak ada perbedaan. Dan setiap umat bersama nabi mereka ada minhatnya, Ada minhatnya, Manhajnya. Apa manhat dari Ibnu Abbas dan kawan-kawannya? Talamitnya menafsirkan sunnatan. Sunnah ay tariq Karena itu al-manhaj artinya at-tariq al-wadih. At-tariq al-wadih. Jalan yang nyata, yang jelas, yang terang dan mudah sel Masing-masing umat mengikuti manhat nabinya. Menarik perhatian kita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari jalan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة dari Abi Hurairah radhiyallahu an dia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpecah belah berselisih Yahudi menjadi 71 atau 72 firqah keraguan dari sebagian rawi yang benar Yahudi berpecah belah menjadi 71 firqah dan Nasara telah berpecah belah menjadi 71 atau 72 firqah keraguan dari sebagian rawi hadis yang benar adalah 72 firqah wa taftariku ummati ala thalathin wa dan umatku akan berpecah belah menjadi 73 firqah Dalam riwayat yang lain dijelaskan وافترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة وواحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار Kila, ya Rasulullah, manhum? hum? Qala al-jama'ah. Rasulullah SAW bersabda, ini jalan hadis ini diriwayatkan dari jalan Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu. Telah bersabda Rasulullah SAW nanti akan saya terangkan dan takhris hadis yang mulia ini agar kita paham. Telah berselisih Yahudi menjadi 71 firqah yang satu di sorga, yang tujuh puluh di neraka. Telah berpecah belah Nasara menjadi tujuh puluh dua firqah. satu firqah di neraka, terancam neraka yakni yang satu firqah di jannah. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh umatku akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga firqah, yang satu firqah di jannah dan yang tujuh puluh dua di neraka. Ditanya, "Ya Rasulullah, siapa mereka?" beliau menjawab al-jamaah. Yang menarik perhatian kita di sini, Yahudi dan Nasara berpecah belah menjadi 71 dan 72 firqah. Yahudi dari 71 firqah, satu firqah di jannah, 70 firqah di nar. Nasara dari 72 firqah. Ya, satu firqah di jannah dan 71 firqah di nar soal ini Yahudi dan Nasarah yang dulu atau yang sekarang? Sahih. Pertanyaan ini makul, masuk di akal. Nanti orang-orang munafikul masuk lagi di sini. Ah, ini ada satu macam Nasara dan Yahudi yang masuk surga. Dan mereka telah mengatakannya. Apa kata mereka? Semua diterima di sisi Allah. Selama mereka mengamalkan ajaran mereka. Jadi kalau si Yahudi mengamalkan ajarannya dengan benar, si Nasoro mengamalkan ajarannya dengan benar, Buddha, Hindu, agama kepercayaan lokal, Konghucu, dan seterusnya mengamalkan ajaran mereka sebenar-benarnya, sorga diterima oleh Allah. Mungkin kaum munafikun belum baca hadis ini. Kalau baca ada jalan bagi mereka. Tapi mereka mengambil hadis palsu yang sangat palsu. Terbalik. 72 dari umatku masuk sorga, satu yang neraka. Ini hadis palsu terbalik. Ini sudah diambil, sudah ditulis di sebagian koran dan diceramahkan, didiskusikan, diseminarkan, ditulis di kitab mereka. Mereka belum dapat hadis ini. Apakah Yahudi dan Nasara yang dulu atau yang sekarang? Tidak, yang dulu. Karena kalau yang sekarang setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib mereka beriman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis di awal hadrah kita saya bawakan. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah Yahudiyun ولا Nasraniyun ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Tidak seorang pun dari umat ini Yahudi dan Nasara ini ummatul dakwah, ummatul dakwah. Berarti Yahudi dan Nasara dari satu sisi termasuk umat Rasulullah SAW dalam arti umat dakwah umat yang beliau sampaikan dakwah beliau. Tidak seorang pun dari umat ini, Yahudi dan Nasara yang telah mendengarku, yasma'u maknanya mendengar kedatanganku, kerasulanku, hujahku, tablikku, dakwaku. Sampai mati dia tidak beriman, thumma yamutu wa yu'min, sampai mati dia tidak beriman billadzi ursiltu bihi dengan kerasulanku dengan apa yang aku bawa, dengan apa yang Allah utus aku dengannya, dengan membawa risalah Rabbul Alamin, dengan membawa kitab yang mulia Al-Quranul Karim, dan aku diutus untuk seluruh umat manusia sampai mati dia tidak beriman, illa kana min ashabin nar. Umat Yahudi dan Nasara yang dahulu ada yang selamat. Kenapa mereka selamat? Mereka yang mengikuti manhaj Nabi mereka sebagaimana umat ini wataftariku ummati dan umatku akan berpecah belah sampai menjadi 73 72 terancam neraka yang satu dijanjikan jannah Apakah 73 umat Islam yang berselisih bukan Islam? Telah keluar dari Islam? diancam kekal di neraka? Jawabnya tidak. Tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan demikian. Tidak ada nas dari Alkitab, tidak ada dari sunnah. Bahkan sebaliknya, ketetapan Alkitab dan sunnah dan ijma' as-sahabah, tabi'in, tabi'un, tabi'in. Mengatakan mereka adalah umat Islam. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, ummati, ummatku. Khawarid, firqah besar yang diperintah oleh Rasulullah SAW untuk memeranginya dan telah diperangi oleh Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib salah satu dari khulafaur rasyidin al Mahdiin dan itu atas ijma' para sahabat karena para sahabat yang hadir di waktu itu menetapkannya, mengiyakannya, mendukungnya, memerangi Khawarij bersamaan dengan itu tidak ada seorang pun sahabat yang mengkafirkan Khawarij. Padahal nas langsung datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak patut saling mengkafirkan antara kaum muslimin dengan muslim yang lain tanpa hak. Karena yang berhak mengkafirkan Allah dan Rasulnya. Kita hanya melihat nas dari Alkitab dan Sunnah. Kesimpulannya, setiap umat memiliki al-minhaj. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Berarti minhaj sunnah. Musa ada sunnahnya. ada manhatnya yang wajib pada waktu itu orang-orang Bani Israel mengikuti manhat dan sunnahnya Musa alaihi salatu wassalam. Tidak boleh keluar dari sunnahnya Musa. Kalau dia keluar dari sunnahnya Musa, maka mereka masuk ke dalam 70 golongan yang terancam nar. Imma mereka keluar kufur, atau mereka masing berada dalam agama Musa, tapi menyimpang, menyelisih. Sebagaimana Rasulullah SAW telah kabarkan yang membinasakan umat yang terdahulu kathratu su'alihim banyaknya masalah pertanyaan-pertanyaan mereka dan berbedanya berselisihnya mereka dengan para nabi mereka dan umat ini pun ada manhajnya manhajus sunnah yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, law asbaha fiikum Musa, thumma ittaba'tumuhu wa taraktumuni la Demi Allah, yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Kalau Musa hadir di tengah-tengah kamu, kemudian kamu mengikuti Musa dan kamu meninggalkan aku, pasti kamu akan tersesat. Kalau Musa hadir di tengah-tengah kita kaum muslimin pada hari ini. Musa, nabi yang agung, nabi yang besar, ulul azmi, salah seorang yang diajak berbicara langsung oleh Rabbul Alamin. Walaupun sebagian ahlul bid'ah menolaknya, mentakwilnya, merubahnya dan seterusnya. Tapi secara hakiki Allah bercakap, berbicara kepada Musa dan yang Musa dengar adalah suara min Rabbil Alamin. Kata, ya Musa innani anallah. Ya Musa sesungguhnya aku ini Allah. Turun di tengah-tengah kita. Kita ikuti Musa, nabi yang aziman, nabi yang agung, nabi yang besar. Kita tinggalkan nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kita ikuti Musa, la dalaltum kata nabi. Pasti sungguh pasti kamu akan tersesat. Kesesatan yang dimaksud kesesatan dalam beragama. Karena mengikuti Musa kan beragama. Beragama. Tinggalkan sunnah Rasulullah. Pasti akan tersesat. Bagaimana dengan yang selain Musa? Bagaimana dengan yang selain Musa? Kita ikuti selain Musa. Kita tinggalkan Rasulullah. Lebih tersesat lagi. Karena manhaj dan sunnahnya Musa telah selesai. Yang ada di dunia ini saat ini manhajnya dan sunnahnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Berarti manhat adalah sunnah. Sedangkan sunnah adalah at-tariqah. Jalan, yakni perjalanan Nabi. Yang dimaksud adalah perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal apa? Menyampaikan, mendakwakan, mengamalkan Islam. Beliau memahaminya mendakwakannya, mengamalkannya. Dan ini bersama-sama dengan para sahabat beliau. Berarti kesimpulannya manhaj adalah sikap atau cara beragamanya seseorang. Dengan demikian berarti manhaj jauh lebih luas dari akidah itu sendiri. Karena akidah ini tergantung dari manhatnya. Berarti manhatnya akan membentuk seseorang, mengantarkan membawa seseorang, bagaimana akidah seseorang, bagaimana ibadah seseorang, bagaimana muamalat seseorang, bagaimana adab dan akhlak seseorang. Ini manhaj. Kalau manhaj saudara sufi, maka berubah semuanya menjadi sufi. Kalau manhaj saudara al-khawarij, maka berubah semuanya jadi khawarij. Akidahnya akidah khawarij, ibadahnya ibadah khawarij, sebagian ikhwan telah menceritakan kepada saya persis seperti apa yang Nabi SAW katakan. yakni khawarid-khawarid gaya baru. Tampilnya sebagian pemuda, mereka muda-muda, kaku, dan mengkafirkan kaum muslimin. Sampai salah seorang dari ikhwan memberikan kepada saya satu kitab dengan judul kafirnya negara Saudi Arabia. Yang mengarang Hulan diterjemahkan oleh tokoh Khawarid yang baru tampil saja. Tebal. Saya tidak sanggup membaca, saya perintahkan sebagian kawan untuk membacanya lalu memberikan khulasah terangan pada saya. Lihat. Judul ini menentang secara tegas-tegas sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Apa? La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah sesudah kemenangan kota Mekah. Kenapa? Karena Mekah telah menjadi darul Islam. Negeri Islam. Dan sabda Nabi yang mulia ini sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kemukjizatan beliau bahwa Mekah selamanya akan menjadi negeri Islam Kalau la hijrata ba'dal fathi sedangkan si Khawarid ini mengarang satu kitab kapirnya kerajaan Saudi Arabia padahal di Saudi Arabia itu ada Mekah dan Madinah dan tentang Mekah secara khusus Nabi SAW katakan la hijrata ba'dal fathi lihat Fathul Bari' Syarah Bukhari dalam mensyarahkan hadis yang mulia ini dan kitab-kitab yang lain Umdatul Qari dalam mensyarahkan hadis yang mulia ini mengatakan bahwa Mekah akan terus-menerus istimrar menjadi darul Islam. Nah, kalau negara Saudi Arabia telah dikapirkan, bagaimana dengan negara yang bernama Indonesia? Lebih dikapirkan lagi. Karena itu mereka mengkafirkan tidak mau makan sembelihan kaum muslimin. Lalu saya tanya, mereka makan daging apa? Jadi makan apa sekarang? Ya makan sayur-sayuran. Makan ikan. Kalaupun mereka mau makan daging, mereka sembelih sendiri. Itu berkembang. Membuat halko-halko. Pengkafiran mutlak. Lihat, kalau tidak naik kafir. Percis seperti yang Nabi SAW katakan. Ikhwan itu bercerita kepada saya, Ustadz saya melihat tokohnya ini sangat kuat ibadahnya. Bertasbih terus. Percis seperti yang Nabi katakan SAW, bahwa Khawarid sahabat saja, sholatnya kalah dengan sholatnya Khawarid. Puasanya kalah dengan puasa Khawarid walaupun mereka mengatasnamakan ahlu sunnah berbeda dengan khawarij yang dahulu ah, ini manhaj berarti pembicaraan mengenai manhaj sangat penting sekali sehingga seringkali saya ulang-ulang bagi kaum muslimin yang akan membuat madrasah umum sekolah sekolah Islam harap dimasukkan pelajaran kurikulum tentang manhaj Kini banyak kaum muslimin tidak tahu Bagaimana cara beragama yang benar? Yang akan membentuk akidah kita. Yang akan mengantarkan kita kepada akidah yang sahihah, akidah yang benar, ibadah yang benar. Kalau manhaj saudara manhaj jamaatul tablig, maka berubah semuanya. Akidahnya jadi akidah maturidiyah sama seperti al ashariyah Demikian juga ibadahnya, adab dan akhlaknya, dan seterusnya. Kalau manhaj saudara, manhaj ikhwanul muslimin umpamanya, maka saudara bisa terkena kepada beberapa firqah bisa masuk ke Khawarij, bisa masuk ke Mu'tazilah, bisa masuk ke Sufiyah, bisa masuk ke Syiah, bisa masuk ke Jamaatul Tabligh. Bermacam-macam firqah ada di Ikhwanul Muslimin. Dan seterusnya. Oleh karena kita tidak mengenal atau kurang mengenal tentang al-manhaj, maka kita tidak tahu bagaimana cara beragama. Ini kesalahan yang fatal sekali. Cara beragama itu bagaimana? Itu yang jadi persoalan. Yang selama ini, kesalahan kita selama ini tidak tahu cara beragama yang benar, manhaj yang hak, manhaj yang diajarkan, yang diterapkan, yang didakwakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam yang dimiliki oleh para sahabat Nah, kita harus mengurut pembahasan ini dari hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Iya, sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi